Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada awal-awal kisah peperangan Uhud yang merupakan perang terbesar kedua yang terjadi dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan bahwa pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabatnya mereka keluar menuju ke Uhud yang berjumlah kurang lebih seribu orang. Lalu kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafikin bersama dengan kurang lebih 300 orang lainnya dari kalangan orang-orang munafik. Mereka memisahkan diri dan kembali ke Madinah. Yang tentu hal ini eh, cukup memberi pengaruh kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Haram ayah Jabir radhiyallahu taala anhu berusaha menasihati mereka. Namun mereka tetap pada pendiriannya yang pada akhirnya mereka kembali dan Abdullah bin Haram mendoakan kejelekan terhadap mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pasukan dari pihak lawan yakni dari kalangan kaum musyrikin mereka berjumlah kurang lebih 3000 orang dengan pasukan berkuda yang tentu lebih lengkap 200 orang dan persenjataan yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berjumlah seribu kemudian berkurang. Maka ini uh, menyebabkan Eh, pengaruh dalam eh, barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tetap yakin bahwa mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan mereka yakin bahwa apabila mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada mereka dan telah kita jelaskan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bermimpi yang di dalam mimpi tersebut lalu kemudian beliau menakwilkan bahwa mimpi tersebut menunjukkan akan adanya kekalahan di pihak kaum muslimin dan sebagian mereka terbunuh dalam peperangan tersebut. Dan ini semua merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang tentu di sana banyak sekali hikmah yang dapat diambil dan pelajaran berkenan tentang eh, keyakinan seorang pada Allah Azza wa dan keistiqomahan seorang hamba di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti pada akhir eh, penjelasan tentang peperangan Uhud ini akan disebutkan beberapa hikmah dari peperangan ini. Lalu kemudian kita melanjutkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullahu taala wa dhahara sallallahu alaihi wasallam yauma idzin baina dir'aini dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar menuju peperangan dengan menggunakan dua lapis baju perang menggunakan dua lapis baju perang pada saat beliau keluar untuk ikut serta dalam peristiwa perang Uhud ini maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang disyariatkannya akhdul asbab mengambil sebab-sebab yang disyariatkan yang diperbolehkan dan itu tidaklah menafikan dan meniadakan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Rasulullah beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau telah mendapatkan jaminan bahwa Allah Azza wa pasti akan menjaga beliau wallahu ya'simuka minan nas Allah yang menjagamu dari manusia mereka yang ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam maka Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mungkin meninggal dunia hingga beliau menyempurnakan wahyu dan menyempurnakan untuk menyampaikan syariat ini kepada umatnya segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan kepada al-jannah dan menjauhkan dari neraka melainkan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau senantiasa terjaga dan terpelihara namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berperang beliau tetap memakai baju perang beliau tidak mengatakan wah saya kan Rasulullah kalian tidak perlu khawatir saya nggak perlu dijaga saya tidak perlu memakai baju perang. Saya tidak perlu memakai apapun sebagai pelindung. Tidak sama sekali. Maka bahagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari sebab-sebab yang disyariatkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sampai memakai dua lapis baju besi. Ya, untuk apa? Untuk memberikan sebagai perlindungan dalam peperangan tersebut wa a'ta al-liwa'a Mus'ab ibn Umair dan beliau memberikan bendera ketika itu kepada Mus'ab bin Umair akha Bani Abdiddar beliau adalah saudara dari Banu Abdiddar radhiyallahu taala anhu dan ada yang disebut rayah ada pula yang disebut liwa. Kalau royah itu bendera e, yang menyatukan sebagai tanda e, bagi pasukan kaum muslimin secara menyeluruh. Itu disebut royah. Dan royah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berwarna hitam. Ada pula yang disebut liwa. Liwa yakni bendera-bendera kecil ya untuk masing-masing pasukan untuk memudahkan mengatur pasukan sehingga yang uh, telah ditunjuk kamu berada di bagian pasukan yang dipimpin oleh fulan mereka bisa mengaturnya dengan melihat bendera di mana mereka akan berkumpul di bendera tersebut yang telah di di diatur dalam peperangan dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada tiga bendera, bendera eh, yang kecil-kecil untuk pasukan-pasukan. Ada satu liwa untuk kaum muhajirin. Nah, liwa untuk kaum muhajirin inilah yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian beliau meninggal dalam peristiwa ini. Dan pada saat beliau meninggal dalam peristiwa perang Uhud tersebut, maka bendera itu pun dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Liwa yang kedua itu liwa untuk kaum Aus. Untuk kaum Aus, kabilah Aus yang dibawa oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu. Dan liwa yang ketiga untuk kaum Khazraj dari kalangan Al-Ansar yang dibawa oleh Hubab Ibn al-Munzir radhiyallahu taala anhu. Waja'ala ala ihdal mujannabatain lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin untuk dua sayap Az-Zubair Ibn al-Awam. Maka diangkatlah Zubair Ibn al-Awam wa alal mujannabatil ukhra dan untuk sayap yang kedua Al-Munzir Ibnu Amr Al-Mu'niq liyamut Beliau bernama Al-Munzir bin Amr Al-Mu'niq liyamut adalah gelar beliau Al-Mu'niq liyamut Ini gelar untuk Al-Munzir Ibnu Amr radhiyallahu taala anhu Beliau digelari dengan gelar Al-Mu'niq liyamut disebabkan karena kejadian yang beliau alami dalam peristiwa uh, Bi'r Ma'unah yang ketika beliau Al-Mudhir bin Amr bersama dengan beberapa sahabat mereka berangkat ke Bi'r Ma'unah lalu kemudian seluruh teman-temannya dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu tidak ada satupun yang tinggal kecuali beliau Al-Mudhir bin Amr. Ya, yang uh, kemudian mereka berusaha untuk memberi pengamanan dan menyelamatkan Al-Mudhir bin Amr namun disebabkan karena teman-temannya semua telah meninggal ketika itu maka dia enggan maka dia tetap ingin maju dan mencari pemimpin eh, orang-orang uh, kafir tersebut pemimpin orang-orang kafir yang bernama Humran bin Milhan atau Haram bin Milhan yang bernama Haram bin Milhan untuk uh, dia ingin membunuhnya. Lalu dia pun mendatangi uh, mereka pasukan orang-orang kafir dan beliau sendirian yang pada akhirnya beliau pun terbunuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang beliau a'naqa liyamut a'naqa liyamut a'naqa yang dimaksud a'naqa isara musri'an dia e, berjalan dengan cepat untuk mencari kematian untuk mencari kematian maka beliau pun de, e, digelari dengan gelar al-munzir e, al-mu'niq liyamut al-mu'niq liyamut karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Dari sini ketika Nabi alaihi salatu wasallam juga menyusun siasat pertempuran yang ini di sayap kanan, yang ini di sayap kiri, kemudian menyusun masing-masing pasukan ada benderanya. Ini semua adalah untuk mengatur siasat dalam pertempuran. Maka pertempuran harus dengan taktik, harus dengan siasat meskipun dengan cara-cara yang menipu musuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al harbu khud'ah peperangan itu adalah uh, penipuan ya ini diperbolehkan menipu dalam peperangan mengelabui musuh mengelabui musuh maka hal yang seperti ini diperbolehkan ini semua bagian dari siasat pertempuran yang menunjukkan bahwa ini juga merupakan bagian dari mengambil sebab yang ada. Bukannya karena kita kaum muslimin lalu kemudian tidak ada persiapan. Bukannya karena kita kaum muslimin maka tidak ada taktik dalam pertempuran, tidak demikian. Ini bagian dari akhdul asbab, mencari sebab-sebab yang diperbolehkan. Lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha dan setelah kita mencari sebab-sebab yang ada, lalu kemudian kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa al-Islam mengajarkan kita untuk mencari sebab. Bukanlah bagian dari tawakal seorang lalu kemudian dia meninggalkan sebab-sebab yang dianjurkan dan diperintahkan. Sedangkan ini merupakan sikap ngawur yang sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada umatnya. Lalu beliau berkata rahimahullah taala wasta'raj syabab yauma idzin. Lalu kemudian di uh, ada sebagian para pemuda pada saat itu mereka menawarkan diri untuk mengikuti perang Uhud. ajaza ba'dhum wa radda akharin. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan sebagian mereka dan menolak sebagian yang lainnya. Fakana mimman ajaza dan termasuk yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bolehkan untuk mengikuti peperangan dari kalangan anak muda Samurah bin Jundub wa Rafi' bin Khadij walahuma khamsa ashrata sana. yang ketika itu mereka berusia 15 tahun. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan mereka untuk ikut serta ikut serta dalam perang Uhud tersebut. Disebabkan karena mereka telah berusia 15 tahun. Yang kemudian dalil ini dijadikan hujah oleh jumhur ulama bahwa termasuk di antara tanda yang menunjukkan baliknya seseorang apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Di samping tanda-tanda yang lainnya. Misalnya kalau seorang dia tidak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah misalnya. Ya. Eh, dan kemaluannya tidak ditumbuhi bulu ya dari tanda-tanda yang menunjukkan baliknya meskipun dia telah mencapai usia 15 tahun dan dia tidak pernah merasa mimpi basah misalnya maka 15 tahun adalah usia yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia usia balik apabila telah genap 15 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mayoritas para ulama di antaranya adalah kejadian dalam peristiwa perang Uhud ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima yang telah berusia 15 tahun adapun yang di bawah 15 tahun ada yang masih berusia 14 ada yang 13 maka ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pula dalam sebagian riwayat mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Rafi' bin Khadij ya mengizinkan beliau untuk ikut dalam peperangan disebabkan karena disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa Rafi' bin Khadij ini termasuk yang ahli dalam memanah termasuk yang ahli dalam memanah karena keahlian tersebut maka dia pun diizinkan adapun Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa Samurah bin Jundub ini lebih kuat daripada Rafi' bin Khadij. Lebih kuat. Bahkan pada saat terjadinya e, pergulatan di antara keduanya, kalau keduanya bergulat, maka Samurah bin Jundub mengalahkan Rafi' bin Khadij. Dalam artian kalau Rafi' bin Khadij diizinkan untuk perang, maka Samurah bin Jundub lebih utama untuk diizinkan, dia lebih kuat. Sehingga Samurah bin Jundub pun radhiyallahu taala anhu diizinkan untuk mengikuti perang Uhud. Wa kana mimman radda yawma idzin dan di antara yang beliau tolak pada saat itu untuk mengikuti peperangan Usama bin Zaid bin Harithah. Usaid bin Zuhair. Usaid bin Zuhair. Al-Bara bin Azib. Zaid bin Arqam. Zaid bin Thabit Abdullah bin Umar, Arabah bin Aus, Amr bin Hazm. Ini eh, sahabat-sahabat uh, yang ketika itu usia mereka belum mencapai 15 tahun. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti perang Uhud. Disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas bahwa uh, anak muda yang ditolak pada saat itu berjumlah 14 orang. Berjumlah 14 orang. Thumma ajazahum yaumal khandaq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mereka untuk mengikuti perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Dan itu terjadi dua tahun setelahnya. Mereka-mereka yang ditolak dalam perang Uhud, maka mereka uh, dibolehkan untuk mengikuti perang Khandaq. Wa ta'abbat Quraisyun aidan. Maka kaum Quraisy pun telah bersiap-siap pula. Wa hum fi thalathati alafin kama dzakarna. Dan mereka berjumlah 3000 orang sebagaimana yang kita sebutkan. Ya, jadi kalau secara kasat mata luar biasa, pertandingan yang tidak seimbang. Ya, peperangan yang sama sekali dari sisi jumlah tidak seimbang. Akan tetapi yang membedakan adalah iman. Kaum muslim memiliki iman. Orang-orang kafir musyrik mereka tidak mengharapkan akhirat Bahkan mereka tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan. Sehingga mereka tidak punya iman. Ya, inilah yang yang membedakan keyakinan kaum muslimin bahwa di saat mereka meninggal mereka tetap bermanfaat tercatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang yang menguatkan mereka. Itulah yang membuat mereka berani. Ya, ada balasan yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan jumlah yang yang sedikit akan tetapi keimanan mereka yang sangat besar yang terdapat di dalam hati-hati mereka dan keyakinan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala wala yansurannallahu may yansuruh Allah pasti akan menolong hamba-hambanya memberikan pertolongan kepadanya. surullah yang surukum wa yuthabbit Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Maka e, dengan ini mereka pun sama sekali tidak gentar menghadapi jumlah pasukan yang berlipat-lipat dibandingkan pasukan kaum muslimin. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang musyrikin. Mereka berjumlah 3000 orang. Fihim mi'ata faris. Ya. Di antara mereka yang berjumlah 3000 orang ada 200 orang pasukan berkuda. Ada 200 orang pasukan berkuda. Ya. Dan disebutkan pula bahwa 700 orang mereka yang e, ber, ber, apa, bersenjata atau memakai perlengkap, perlengkapan perang yang lengkap berjumlah 700 orang itu lengkap dengan senjatanya dengan dengan baju besinya lengkap jadi dari sisi peperangan dari sisi uh, kekuatan ya nggak bisa dibandingkan faja'alu ala maimanatihim Khalid bin al-Walid wa ala al-Maisara ikrimata ibn Abi Jahal Lalu mereka menjadikan sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Khalid bin Walid, siapa yang tidak mengenal Khalid? Namun ketika itu dia masih dalam keadaan kafir. Masih dalam keadaan kafir. Namun dalam hal keberanian, siapa yang tidak mengenal Khalid? Dia yang menjadi pemimpin. Jadi luar biasa sehingga dari dari perhitungan ya secara kasat mata, secara perhitungan yang nampak, yakni kaum muslimin tidak ada apa-apanya. Nah, dari jumlahnya, dari kekuatannya dan dari persiapannya. Nah, lalu untuk menguatkan mereka sebagaimana yang kita sebutkan bahwa mereka ini tidak punya harapan setelah mati itu tidak punya harapan tidak punya sesuatu yang mereka inginkan setelah mati. Oleh karena itu mereka ini orang-orang yang kenal, dikenal sebagai orang-orang yang takut mati. Yang terlalu cinta dengan kehidupan dunianya. Nah, sehingga ketika mereka berperang itu persiapan yang betul-betul matang. Kalau jumlahnya sama kaum muslimin berjumlah 700 musyrikin 700 dengan perlengkapan yang sama, nggak mungkin mereka berani menghadapi kaum muslimin karena mereka takut mati. Tapi karena jumlah mereka yang, yang besar ya dengan persenjataan yang lebih lengkap ya dengan eh, tokoh-tokoh uh, tokoh -tokoh yang mereka memiliki siasat perang yang lebih handal pasukan berkuda yang jauh lebih banyak maka mereka pun eh, berani melakukan hal itu. Sekedar mengungkapkan kemarahan mereka kepada kaum muslimin dan kebencian mereka kepada kaum muslimin. Ditambah lagi, ya, ditambah lagi mereka ini yang keluar didampingi oleh para wanita. Ya, didampingi oleh oleh para wanita. Jadi sengaja dibawa bersama mereka ini wanita-wanita yang yang menarik ya, wanita-wanita yang cantik ikut dalam pasukan orang-orang musyrikin ini. Yang tujuannya adalah untuk mengobarkan semangat mereka yang akan berperang dan uh, apa membuat mereka takut ya apabila mereka melarikan diri takut mereka takut dicela takut takut dicela dalam arti persiapan sudah sudah lengkap dari berbagai sisi kalau mereka mengharapkan pulang oh, saya harus pulang rindu dengan keluarga misalnya. Ngapain rindu dengan keluarga? Ada perempuan di situ. Jadi luar biasa ini orang-orang musyrikin. Ya, dan begitulah keadaan orang-orang kafir dari dahulu, ya. Nah, yang namanya perbuatan maksiat, kerusakan ya ketika mereka perang membawa perempuan itu biasa. Hal-hal yang biasa bagi mereka. Ya, karena mereka tidak punya harapan bagi mereka itu bukanlah bagian dari dari iman. Nah, lihat kondisi perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seperti itu keadaan mereka. Orang-orang Amerika, qatalahumullah, yang berangkat ke Afghanistan memerangi kaum muslimin, bawa perempuan. Nah, ya. Meskipun dengan alasan bahwa mereka juga bagian dari tentara, ya perempuan tetap saja perempuan. Nah, Beginilah keadaan orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa e, mereka berjumlah delapan orang. Dari wanita ini berjumlah delapan orang. Itu disebutkan oleh Ibn Ishaq. Al-Waqidi menyebutkan mereka berjumlah eh, empat belas orang. Para wanita. Adapun Ibn Sa'ad menyebutkan ada lima belas orang dari kalangan para wanita yang mengikuti perang tersebut. وكان أول من بدر من المشركين يومئذ وكان أول من بدر من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب dan termasuk di antara yang bersegera dari orang-orang musyrikin pada saat itu untuk bertempur adalah Abu Amir Ar-Rahib wasmuhu Abdu Amr bin Saifi namanya Abu Amr bin Saifi wa kana ra'sal Aus fil jahiliyah dan dia adalah pimpinannya Aus di masa jahiliyah. Wa kana mutarahiban. Dan dia dikenal sebagai orang yang rajin ibadah. Oleh karena itu digelari Ar-Rahib. Falamma ja'al Islam khudhila falam yadkhul fi. Tatkala datang Islam maka dia pun termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Wajaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adawah dan bahkan dia menampakkan permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a alaihi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan keburukan terhadap Abu Amir Rahib ini. Fa kharaja minal Madinah. Maka Abu Amir pun meninggalkan kota Madinah wa dhahaba ila Quraisy yu'allibuhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau mendatangi Quraisy untuk mengompori mereka, memberi semangat pada mereka untuk memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam wa yahudduhum ala qitalih dan menganjurkan mereka untuk membunuh membunuh memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma hum muntawuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi min al hanaq. Ditambah pula bahwa orang-orang Quraisy ini memang mereka menyimpan kemarahan yang sangat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, kemarahan yang sangat disebabkan kekalahan mereka dalam peristiwa perang Badar. Wa wa'ada al-musyrikin annahu yastamilu lahum qaumahu min al-Aus yawm al-liqa' Dan Abu Amir ini telah menjanjikan kepada orang-orang musyrik bahwa dia akan membujuk kaumnya dari kalangan Aus pada saat terjadinya pertemuan itu. Pada saat terjadi pertempuran maka Abu Amir berusaha membujuk membujuk orang-orang Aus yang dahulu adalah uh, rakyatnya bawahannya agar uh, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yarju'u ilaih agar kemudian bangsa Aus ini, kabilah Aus ini kembali kepada Abu Amir Rahib dan bergabung bersamanya. Falamma aqbala fi ubdan ahli Makkah wal ahabish ta'arrafa ila qaumi. Maka tatkala dia datang bersama dengan ubdan ahli Makkah dan al ahabish yang telah kita jelaskan sebelumnya, e, mereka adalah orang-orang yang yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Maka Abu Amir Rahib pun mem, yakni memperkenalkan kepada kaumnya memperkenalkan kepada kaumnya agar yakni intinya adalah membujuk kabilah Aus membujuk mereka agar bergabung bersamanya faqalulah akan tetapi e, dari kabilah Aus mereka mengatakan mereka telah masuk Islam tentunya dan menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka menjawab la an'amallahu laka 'ainan ya fasik Allah tidak akan memberikan kenikmatan kepada wahai orang yang fasik. Wahai orang yang fasik. Faqala lalu berkata Abu Amr Rahib laqad asaba qaumi ba'di syarrun. Sungguh kaumku telah ditimpa keburukan kata dia. Sungguh kaumku telah ditimpa keburukan. Tsumma qatala al-muslimin qitalan syadidan. Lalu dia memerangi kaum muslimin dengan perang yang sengit. Wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin amit amit. Dan ketika itu syiar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengucapkan amit-amit. Yang dimaksud dengan syiar yaitu tanda. Tanda yang yang mereka gunakan untuk mengetahui ini kawan mereka. Ini kawan mereka, jadi mereka membuat tanda-tanda yang dengannya mereka saling mengenal Nah, maka slogan amit-amit bukan amit-amit eh, bangsa bahasa Indonesia ya, amit-amit. Amit-amit dari bahasa Arab, amata dari amata itu fiil amarnya amit ya dan berulang jadi amit-amit. Nah, jadi apabila mereka hendak berkenalan maka eh, ini syiar mereka untuk mengetahui oh, ini temannya. Ini adalah temannya. Maka tandanya adalah mengucapkan amit amit. Jadi itu syiar mereka. Namun e, riwayat riwayat yang datang dari dari e, beberapa sahabat yang menerangkan tentang syiar ini itu bukan dalam perang Uhud, ya. Bukan dalam peristiwa perang Uhud, namun dalam peristiwa Hawazin. Dalam peristiwa Hawazin ketika e, itu dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Nah, dalam peristiwa Hawazin yakni ketika mereka menginap ketika itu pada saat kondisi dalam keadaan gelap. Jadi untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, maka uh, syiar mereka adalah mengucapkan amit amit. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ad-Darimi dari Salamah Beliau mengatakan karena syiaru nama Khalid bin Walid amit. Bahwa syiar kami bersama dengan Khalid bin Walid adalah ucapan amit. Diriwayatkan pula oleh at Tabarani dari Sinan bin Wabrah Al-Juhaini Al-Juhani beliau mengatakan ghazauna nama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatul Muraisi'. Kami berperang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perang Al-Muraisi'. Fakana syiaruna amit amit. Fakana syiaruna ya Mansur amit amit. Syiar kami ketika itu adalah ucapan amit amit. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sehingga yang yang yang diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang syiar amit-amit tersebut itu bukan dalam peristiwa perang Uhud. Tapi dalam peperangan yang lain. Namun mungkin Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala memahami bahwa syiar amit-amit syiar amit-amit ini adalah merupakan syiar yang sering digunakan dalam banyak peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun menyebutkan di dalam eh, peristiwa perang Uhud ini bahwa syiar para sahabat ketika itu adalah ucapan amit-amit. Apa yang dimaksud dengan ucapan amit-amit ini? Dari kata amata yumitu. Ya, dari amata yumitu Nah, jadi bentuknya bentuk amr ya. Perintah untuk mati. Jadi amit artinya matikanlah, matikanlah. Matikanlah, matikanlah. Maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya ini adalah merupakan sikap optimis dari para sahabat. Di samping itu syiar, di samping itu adalah syiar mereka. Ucapan itu pula menunjukkan sikap yakni berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka dengan mematikan lawan, dengan mematikan musuh, ya. Dengan mematikan musuh. Jadi maksudnya amit-amit yakni matikan mereka. Matikan kekuatan mereka. Sebagian menyebutkan bahwa ucapan amit-amit ini doa doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu syiar, namun itu juga semacam bentuk doa. Berdoa kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Al-Muhyi Al-Mumit. Sehingga makna makna dari uh, ucapan ini amit maksudnya ya Allah yang memberikan pertolongan matikanlah musuh-musuh tersebut. Matikanlah musuh-musuh tersebut agar kemudian engkau memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kami. Baik, sampai di sini ya kawan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.